Yang ini sering saya ulang. Mungkin ratusan kali sudah saya ulang, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar lebih dari nikmat yang ada di muka bumi ini kita diberikan hidayah di atas Islam. Yang kedua, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak orang-orang yang dia mengaku Islam, tapi dia tidak paham tentang Islam. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam, tapi dia tidak paham tentang sunnah. Sehingga dia sesat dalam hidupnya mengikuti pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, dan yang lainnya yang dia tidak tahu yang mana jalan yang hak, mana jalan yang lurus, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah dan yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini wajib kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib untuk mempelajarinya Islam dan sunnah. Maka nikmat yang selanjutnya yang wajib kita syukuri yaitu kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Karena nggak mungkin kita akan bisa berpegang teguh kepada Islam yang hak, Islam yang benar kecuali dengan menuntut ilmu. Dan nggak mungkin juga kita akan berpegang kepada sunnah yang sahih, sunnah yang benar kecuali dengan menuntut ilmu. Dan kita juga nggak akan mungkin bisa berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya nuntut ilmu ini wajib atas setiap muslim dan muslimah dan ini merupakan jalan menuju surga. Nabi bersabda SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Nabi juga SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala, pada pagi ini kita akan uh, lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sudah membahas dari awal kitab syarah akidah sunnah wal jamaah sekarang tinggal bagian bagian akhir dari kitab ini yang awalnya pembahasan tentang Islam, tentang sunnah, tentang tauhid, tentang syirik dan yang lainnya yang sudah kita bahas dalam buku ini. Yang sekarang kita masuk pada poin-poin terakhir dari syarah akidah sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-82. Itu yang terakhir kita kaji poin ke-82 tentang manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin ke-82 dalam buku Syarah Akidah wal Jamaah. Eh, setiap kajian antum bawa bukunya Syarah Akidah wal Jamaah Kemudian yang kedua mushaf Al-Qur'an, yang ketiga catatan. Setiap kajian seperti itu sehingga antum mendapatkan manfaat dan dicatat. Sebab Nabi bersabda sallallahu qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi antum pegang bukunya, kemudian pegang catatan dan juga jangan lupa mushaf Al-Qur'an. Karena kita juga akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan apa yang dibahas. Kita masuk poin ke-82, tolong dengarkan baik-baik dan pahami. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barokah dan juga diberikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya. Manhaj al-sunnah wal Jamaah. Sebelum saya lanjutkan, pengertian tentang manhaj ini antum bisa lihat di buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah di halaman 20. Di halaman 20 di footnote nomor 13 dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan. Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan tentang manhaj Manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Saya ulangi, manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Beliau berkata manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, dalam suluk, arti tingkah laku, akhlak, muamalah, dan dalam semua kehidupan seorang muslim. Setiap langkah yang dilakukan seorang muslim dikatakan manhaj. Adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman, makna dua kalimat syahadat, dan konsekuensinya. ini akidah. Di dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufida An Asratil Manahij Al-Jadida. Itu namanya manhaj, Arti metode. Asalnya jalan yang terang. Di sini tentang manhaj dakwah. Arti jalan yang benar tentang dakwah, metode yang benar tentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setelah e, dibahas dalam buku ini tentang e, akidah al-sunnah jamaah, pengertian tentang akidah, pengertian tentang ahlu sunnah, pengertian tentang jamaah, kemudian juga dibahas tentang bagaimana kita mengambil dan menggunakan dalil, begitu juga yang lainnya, sampai dijelaskan syarah tentang akidah al-sunnah jamaah sampai poin yang ke-81. Nah, di poin ke-82 22 ini berkaitan dengan dakwahnya. Kalau kita sudah tahu tentang akidah dari awal sampai akhir ini, maka kita harus berusaha untuk mendakwahkannya. Mendakwahkan yang pertama kepada keluarga. Perhatikan, ketika kita ngaji, ketika kita nuntut ilmu, sudah kita paham tentang nuntut ilmu ini, kita harus dakwahkan kepada keluarga. Sebab Nabi Muhammad SAW di awal beliau berdakwah maka Allah berfirman kepada beliau wa anzir ashiratakal aqrabin ancamlah keluarga kamu yang terdekat keluarga dulu karena kita akan ditanya oleh Allah tentang keluarga kita tentang istri kita anak kita ini sudah benar belum mengikuti akidah yang benar mengikuti pemahaman yang benar mengikuti tauhid yang benar itu harus kita dakwahkan Sebab Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka ajarkan kepada mereka yang benar kepada keluarga itu. Mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan tentang tauhid. Yang pertama didakwakan tauhid ajarkan mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mereka mentauhidkan Allah dan bagaimana mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil dan juga mereka menjauhkan berbagai macam perbuatan bid'ah dan juga penyimpangan dalam agama. Kita harus jelaskan kepada keluarga kita. Makanya dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat surah At-Tahrim ayat 6 itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an alimu anfusakum al khaira wa adibuhum. Ajarkan kepada diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Kebaikan di sini mencakup tentang tauhid, mencakup tentang ketaatan, mencakup tentang sunnah, mencakup semua adab-adab yang baik. Makanya harus kita ajarkan Nah, sekarang kita bicara tentang dakwah ini yang mencakup lebih umum, luas, bukan hanya keluarga. Tapi antum sebagai kepala rumah tangga wajib untuk mengajarkan kepada keluarga yang benar. Bimbingan mereka dengan benar. Bahwa kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang keluarga kita. Kita nggak akan ditanya siapa pemimpin kita, kita akan tanya e, siapa tokoh kita nggak akan ditanya. Tetapi yang ditanya bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita. Itu akan ditanya Allah pada hari kiamat. Di sini tentang dakwah yang mengajak secara umum terutama kepada para dai, para ustadz. Di sini jelaskan dalam buku ini dakwah mengajak manusia ke jalan Allah yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dibangkitkannya manusia sesudah mati, iman kepada qadar yang baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Ini penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15. Beliau menjelaskan begini. Jadi ketika beliau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan dakwah itu? Apa pengertian dakwah? Apa definisi dari dakwah? Ini harus tahu kita, karena kalau kita lihat sekarang ini sudah nggak jelas tentang pengertian dakwah. Karena dianggap yang namanya dakwah itu ya ngasih kultum, ceramah, kemudian eh, bikin orang ketawa, kemudian dakwah pakai artis atau yang lainnya. Dianggap oleh mereka dakwah. Maka harus tahu apa pengertian dakwah menurut penjelasan para ulama ahlu sunnah. Apa sih dakwah itu? Bab dakwah kalau orang itu faham bahasa Arab, dakwah arti mengajak. Mengajak kemana? Tentunya mengajak ke jalan Allah SWT. dakwah dawah ilallah. Maka selalu disebutkan dalam Al-Quran ad-da'wah ilallah. Kul hadhi sabili ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah. Tentunya menurut syariat. Menurut Quran, menurut sunnah, menurut penjelasan para sahabat radhiyallahu majma'in. Kata Syekhul Islam intinya ketika ditanya, apa yang dimaksud dengan dakwah itu? faaja ajaba radhiyallahu anhu arda. Alhamdulillah rabbil alamin. Ad-da'watu ilallah dia hiya ad iman bihi وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعة فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه Ini terjemahannya sudah sudah ada di sini. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kata beliau dakwah mengajak manusia kepada Allah yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah mengimani apa yang dibawa para rasulnya dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia mentaati mereka mengucapkan dua kalimat syahadat mendirikan salat mengeluarkan zakat puasa di bulan Ramadan haji ke Baitullah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, iman kepada qadar baik dan buruk dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah ia melihatnya. Anda perhatikan di sini. Di sini dakwah itu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jadi dalam dakwah ini harus jelas apa yang kita bahas, apa yang kita kaji dan apa rujukan kita yang kita bahas. Bagaimana mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Taala dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam di sini para Rasulnya. Ya kalau kita apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua yang dibawa oleh Rasulullah semuanya benar. Itu harus kita ajak mereka untuk membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sesuai dengan perasaan kita atau tidak, sesuai dengan masyarakat atau tidak, apakah masuk akal atau tidak. Pokoknya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW wajib kita untuk membenarkan semua yang dibawa benar. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selama riwayatnya sahih kita wajib membenarkan. Gak boleh ada satupun yang kita tolak. Menolak hadis Nabi itu akan membawa kepada kekufuran Kemudian juga di sini mentaati mereka, artinya mentaati para rasul. Dan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati. Maka taat kepada beliau hukumnya wajib dan mutlak. Mutlak. Artinya kalau taat kepada ulil amri, taat kepada orang tua kalau mereka tidak nyuruh kepada maksiat. Taat kepada ulil amri kalau mereka tidak nyuruh kepada maksiat. Tapi kepada Rasul mutlak wajib taat. Karena semua yang diperintahkan semuanya baik. Makanya Nabi SAW menjamin seseorang itu masuk sorga dan menjamin umat Islam masuk sorga syaratnya taat kepada Rasul. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda Rasulullah, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa may ya'ba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat umatku akan masuk surga Kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Yang enggan itu, yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Yang enggan, maka dia tidak masuk surga. Jadi taat kepada Rasulullah mutlak dan ayat-ayatnya banyak puluhan dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya mendakwakan juga kepada orang-orang kafir supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mendakwakan juga kepada umat Islam agar memahami tentang makna kalimat syahadat. Karena secara umum manusia ini tidak paham tentang makna kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan ini sudah saya bahas di dalam buku ini sudah dibahas tentang makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan ini harus terus diulang karena kebanyakan kaum muslimin nggak paham tentang makna la ilallah, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensinya. Begitu juga tentang makna Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga harus paham. Dan ini perlu waktu untuk menjelaskan kepada mereka sampai mereka paham tentang dua kalimat syahadat. Ini dakwah. Jadi tentang tauhid aja, tentang la ilallah, tentang syahadat Muhammad Rasulullah, ini perlu waktu yang panjang dalam dakwah ini supaya umat paham. Yang pokok ini dulu dasar tentang la Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sudah dijelaskan dalam buku ini di awal-awal sudah dijelaskan dalam buku ini. Jadi kita jelaskan kepada umat tentang makna kalimat syahadat karena secara umum kaum muslimin tidak paham tentang kalimat syahadat secara umum. Kemudian mendirikan salat Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat sesuai dengan contoh Nabi. Bukan sekedar sholat, bukan. Tapi mendirikan sholat sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi bersabda SAW, Sallu kamaro aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tentang sholat aja perlu waktu untuk menjelaskannya. Mungkin sebulan, dua bulan untuk membahas tentang masalah sholat dari dalilnya. Jadi kita harus tahu tentang sholat ini dan ini merupakan yang pertama dihisap pada hari kiamat. Maka anak-anak kita diperintahkan untuk sholat. Ketika mereka berumur 7 tahun, kalau 10 tahun mereka nggak sholat, dipukul. Dan pisahkan tempat tidur antara anak laki dan anak perempuan. Ini sholat harus diperhatikan yang pertama tentang waktunya. Yang kedua diperintahkan tentang kaifiatnya mengikuti contoh Nabi SAW. Yang ketiga, memperhatikan tentang khusyuknya dan tumak Karena nggak ada manfaat sholat tanpa tumak Jangankan kita, atau sahabat. Pernah ada seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi SAW. Kemudian sholat. Ketika selesai sholat, kata Nabi SAW, Soli fa inna kalam tu soli. Sholat kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat ini. Selesai sholat, salamun Nabi, Nabi jawab salamnya. Kata Nabi, Soli fa inna kalam tu soli. Sholat kamu belum sholat. Sampai tiga kali. Kata sahabat ya Rasulullah, saya nggak bisa kecuali ini. Maka Nabi suruh sahabat ini untuk sholat, ya bertakbir, kemudian membaca e, iftitah, membaca ta'awud, membaca al-fatihah, membaca surah, kemudian disuruh ruku. Thumarka hatta tatma'inna raki'an. Kamu ruku sampai kamu tumanina, lama, lama rukunya. nggak terburu-buru. Thumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Berarti hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian kamu angkat kepalamu. Tidak. kamu tentang, lama Tidaknya. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kamu sujud sampai kamu tentram dalam sujud. Lama Nabi sujudnya. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Baru dilaksanakan oleh sahabat ini. Yaitu manina wajib hukumnya dan rukun dalam sholat. Makanya Nabi pernah menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima sholatnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As Sahihah. Jadi inna rajula la yusalli sittina sana ma tuqbal minhu salatun. Ada orang yang salat 60 tahun nggak diterima salatnya. Satu salat nggak terima. Makanya ini salat harus diajarkan bahwa kaum muslimin ini banyak tidak memperhatikan masalah salat. Kemudian yang keempat berjamaah. Jadi yang pertama waktunya. Yang kedua sesuai dengan contoh Nabi. Yang ketiga yaitu harus tumak nina dan khusyuk dia sholatnya. Yang keempat, perhatikan dengan berjamaah. Kalau untuk laki-laki berjamaah di masjid. Dia harus sholat di masjid. Dan ini harus diajarkan, diingatkan kaum muslimin. Karena ada orang yang kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak. Enggak boleh main-main. Ini main-main dalam ibadah kepada Allah. Kalau dia kerja seperti itu, enggak mungkin. Tiap hari dia masih kerja. Nggak bisa orang kerja sekarang, besok libur, nggak kerja, dipecat dia. Atau sekolah sekarang masuk besok enggak. Berjamaah juga demikian, tiap hari berjamaah. Yang wajib-wajib ya terus lakukan. Seperti nuntut ilmu, wajib, ya harus terus. Nggak boleh berhenti. Nggak sekarang datang pengajian, besok nggak datang, nggak boleh. Wajib tolabul ilmi al-faridul ala kulli muslimin. Sholat berjamaah hukumnya wajib. Nuntut ilmu wajib, harus terus kita melakukannya. di Mendirikan sholat betul-betul dilakukan sesuai dengan contoh Nabi. Kemudian mengeluarkan zakat, ya, harus hitung tuh dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Setiap tahun harus mencapai nisab dan haul. Artinya sudah mencapai ukuran dia keluarkan zakat dan juga sudah mencapai setahun. Kemudian puasa di bulan Ramadan ini wajib dan Allah sebutkan zakat juga. Ini semua ayatnya ada dalam Al-Qur'an ya tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, puasa di Ramadan dan ini nanti yang akan sering karena sebentar lagi kita masuk Ramadan itu di bulan Ramadan itu ayat-ayatnya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tentang wajibnya puasa Ramadan dan juga Nabi menjelaskan tentang kefiat puasa di Ramadan. Kemudian haji ke Baitullah ini juga jelaskan tentang wajibnya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan haji ini hanya wajib sekali seumur hidup. Haji wajib. Ya. Punya tanah, punya kebun, punya ruko, punya segala macam fasilitas nggak wajib. Haji wajib. Semua jual untuk haji. Punya mobil nggak wajib. Haji wajib. Maka segera. Kata Nabi, "Man al-hajj falyata'ajjal fa innahu la yadri ma ya'ridahu." Barang siapa yang ingin haji segera karena dia nggak tahu apa yang menghalangi dia diwajib wajib untuk segera. Dan hukumnya wajib. Karena Allah menyebutkannya wajib ini. Haji ke Baitullah. Kemudian mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Ya menjelaskan tentang iman, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jelaskan. Bagaimana supaya bertambah iman mereka kepada Allah. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran ratusan kali tentang iman kepada Allah. Makanya dalam kajian-kajian, dalam dakwah itu harus kita berusaha bagaimana supaya iman ini tambah. Setiap kita ngaji ini iman tambah. Bukan turun. Ngaji tambah iman kita kepada Allah, tambah yakin kita kepada Allah. Tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada yaumul akhir. Tambah yakin kepada ganjaran pahala yang Allah berikan, tambah yakin. Tambah yakin kepada janji-janji Allah yang berikan kepada orang-orang beriman tambah yakin kepada azab siksa Allah kepada orang-orang yang menyimpang, menentang maksiat, itu tambah yakin. Itu harus orang beriman begitu. Yakin tentang Allah sebagai Khalik, Razik, yakin tentang rezeki. Kadang kadang manusia sudah ngaji masih banyak mengeluh kepada orang lain tentang rezekinya. Gak boleh. Adukan semua kepada Allah. Dia wajib mengimani bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagaimana orang kafir dan kaum musyrikin mengimani itu. Kaum musyrikin mengimani bahwa Allah sebagai Khalik, pencipta, mereka juga meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Orang kafir, musyrikin, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Orang yang beriman mestinya lebih daripada mereka, tambah yakin tentang rezeki yang Allah berikan kepada orang beriman. Dan kita harus redho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kata Nabi SAW, Warda bima Allahu laka takun agnan nas. Dalam kamu redo dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka menjadi kamu, kamu menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Makanya harus sampai yakin kita mengimani Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, dan mengimani Allah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Ini penting harus diulang terus ribuan kali. Bagaimana supaya kita beribadah kepada Allah, Mungkin kita sudah beribadah kepada Allah secara fisik ibadah kita. Tapi yang penting bagaimana ibadah hati, ikhlas atau tidak kita kepada Allah, takut atau tidak kepada Allah, mengharap atau tidak kepada Allah, tawakal atau tidak kepada Allah, dan yang lainnya dari ibadah hati, mencintai Allah, takut, harap, tawakal, dan yang lainnya. Ini ibadah hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, ibadah hati lebih penting daripada ibadah badan. Kita duduk ngaji, dengarkan kajian, tapi harus bertambah iman kita kepada Allah Taala. Tambah yakin kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu tujuan daripada kajian-kajian dan dakwah para ambiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Harus yakin kepada Allah SWT. Dan Allah berhak untuk dipuji. Allah senang untuk dipuji. Maka kita wajib untuk memuji Allah, menyanjung Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha bagi Allah semua nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Sifat-sifat yang tinggi, berdoa kita dengan namanya. Kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Dan sudah dibahas di awal-awal tentang asma wa sifat. Dan kita harus tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan karunia rahmatnya dan Allah sangat sayang kepada orang beriman. Sangat sayang. Allah memberikan rahmat kepada orang beriman. Maka jangan sekali kali kita seuzon kepada Allah. Yang nggak boleh berburuk sangka kepada Allah. Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya. Kita jelaskan iman kepada malaikat. Dari sini juga sudah dijelaskan di buku ini tentang iman kepada malaikat-malaikatnya yang diperintahkan mereka oleh Allah dan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian mengimani kitab-kitabnya. Ini juga perlu penjelasan. Kitab-kitab yang semuanya sudah berubah. Ya, apakah Taurat, Injil dan yang lainnya. Adapun yang tetap yang terjaga yaitu Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menggunakan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran ini. Terjaga Al-Quran. Maka harus pelajari Al-Quran ini untuk dibaca, dipahami. Dan seluruh kaum muslimin, dia wajib untuk membaca Al-Quran. Dia wajib juga untuk memahami Al-Quran, tadabur Al-Quran. tadabur, baca ayat-ayatnya dan pahami ayat-ayatnya. Sebab Allah Taala menegur kita semuanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin Akfaluha Dalam surah Muhammad ayat 24. Surah 47 ayat 24. Apakah mereka tidak tadaburkan isi Al-Quran? Atau hati mereka terkunci? Kita diperintahkan untuk tadabur Al-Quran, memahami Al-Quran. Al-Quran untuk dibaca, dipahami, diamalkan, dan didakwakan. Nabi menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Dakwakan Al-Quran. Ambil ibrah dari Al-Quran ini dan amalkan. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasul yang diutus itu banyak sekali. Ratusan rasul dan ribuan nabi yang diutus oleh Allah. Dan semua dakwah para nabi wa rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian beriman kepada hari akhir. Ini wajib nih kita imani tentang yaumul akhir. Bahwa kita ini pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan dunia ini pasti berakhir. Dunia ini fana. Dunia ini cuma sebentar. Cuma sebentar dunia ini. Enggak lama. Yang abadi akhirat, yang abadi akhirat. Makanya kita harus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan akhirat. Sering juga saya sampaikan, kita hidup di dunia ini paling 60 sampai 70 tahun. Bapak Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." umur umatku antara 60 sampai 70. Coba orang-orang yang beriman dan berakal menggunakan akalnya. Masa kita hidup 60 sampai 70 tahun kita habiskan waktu kita dari siang sampai malam, malam sampai pagi untuk berjuang untuk dunia. Ini kebodohan. Kata Ibnu Qayyim orang yang sepertinya akalnya nggak waras. Dia sebutkan dalam kitabnya Udatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dia sebutkan dalam kitabnya. Orang yang mencintai dunia merupakan sumber kesalahan dan sumber dosa. Kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, "Kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya." Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat jangan kalian menjadi anak dunia. Kita justru berjuang dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi lagi untuk akhirat. Jangan habis buat dunia. Loh bagaimana kita untuk mencari nafkah wajib, mencari nafkah wajib. Cuma sekedarnya. Ini kan habis. Berangkat sebelum subuh, pulangnya malam. Kerja. Nggak baca Quran, sholat subuh ditinggal, nggak baca zikir, nggak baca Quran, nggak baca buku, pulang juga nggak memenuhi hak istri anaknya, nggak memenuhi hak orang tuanya, habis waktu. Belum lagi sia-sia perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang dia lakukan lagi. Habis setelah itu. Jadi harus kita perhatikan bahwa kita wajib mengimani yaumul akhir. Orang yang mengimani tentang kematian dan mengimani tentang hari akhir, dia adalah orang yang pintar, orang yang jenius. Kata Nabi Ulaikal Akiyas, mereka adalah orang yang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang ingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang pintar kata Nabi Muhammad SAW. Bahwa ketika sahabat bertanya, ayul mu'minah ya, siapa orang yang orang mukmin yang paling pintar? Itu aksarum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanum lima ba'da dan orang yang paling baik dalam persiapannya untuk akhirat. Kita harus baik persiapan kita buat akhirat. Bukan dunia yang diurus dunia, kan banyak kaum muslimin urus dunia ngurusin ini selesai urus lagi dunia lagi terus dunia yang diurus oleh dia yang dikejar dunia yang kita kejar sebagai orang beriman akhirat iman beriman akhir maka Nabi SAW mengingatkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir orang siapa yang iman kepada Allah dan akhir kemudian iman kepada qadar baik dan buruk nah, ini harus kita iman ini iman kepada qadar baik dan buruk antuk minabil bil qadari khairihi wa syarihi bahwa semua yang berjalan di langit, di bumi dan di antara keduanya ini Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang ada sekarang ini sampai kita duduk di tempat ini, antum dengarkan TV Roja, Radio Roja, antum dengarkan dan semua manusia berjalan di muka bumi ini kerja, dagang, sakit, tertimpa musibah dan yang lainnya itu semuanya sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika sahabat bertanya ya Rasulullah, apakah kita berjalan sekarang ini dengan takdir yang akan datang, apa yang sudah Allah tuliskan di mahfud? Kata Nabi, kita berjalan menurut apa yang Allah sudah tuliskan di mahfud. Nggak akan berubah, tetap seperti itu yang Allah tuliskan di mahfud. Tapi nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau kalau begitu, untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramalah kalian karena semua sudah ditakdirkan menurut apa yang Allah, semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Beramal kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dan mukminah, kita wajib mengimani semua takdir Allah. Yang kedua, mengamalkan. Tentang bagaimana nasib kita, bagaimana akhir, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Satu pun nggak ada yang tahu. Hatta malaikat nggak ada yang tahu. Hatta nabi-nabi nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu kewajiban kita itu beramal. Yang ini harus jelaskan kepada kaum muslimin. Nggak boleh mereka seudon kepada Allah tidak boleh. Nggak boleh buruk sangka kepada Allah. Dan seorang mukmin tidak boleh dia mati melainkan dalam keadaan dia husnudzon kepada Allah kata Nabi Muhammad SAW. La yamutanna adukum illa wa huwa yuhsinudzon billahi taala. Tidak boleh seorang mereka mati dalam husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Apa aja? Apakah itu penyakit, rezeki kita pas-pasan, tertimpa musibah, atau yang petaka atau yang lainnya. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita ingat bahwa semua yang terjadi yang tertimpa kepada diri kita, keluarga kita tidak lepas daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu ingat itu. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini kita mengalami kesulitan, kesusahan, atau apa saja yang buruk itu semuanya tidak lepas daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kewajiban kita bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Taala. Kemudian mengajarkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah mereka melihatnya. Seolah-olah dia melihatnya. Ini yang didakwakan. Dalam dakwah itu jelaskan tentang arkanul Islam, kemudian yang kedua arkanul iman. Ini dalam dakwah itu dakwah menjelaskan. Bukan dakwah itu cerita, bukan dongeng, bukan kepandaian berbicara, bukan ngocak, bukan supaya orang ketawa, bukan. Itu bukan dakwah. Bahkan sebagian gua mempermainkan agama dengan ayat-ayat Al-Quran, mempermainkan agama atau menistakan agama dengan dakwah itu. Nggak boleh dalam Islam. Kita ajak manusia ini dengan sungguh-sungguh bagaimana mereka paham tentang Islam yang sebenarnya agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah. Bab Islam intinya adalah tauhid kepada Allah Taala. Jadi dakwah yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman dan melakukan syariat Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba' meneladani Rasulullah SAW dan melarang mereka dari berbuat bid'ah mengajak manusia ke jalan yang benar agar mereka selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in. Saya ulangi, ya, ini sengaja dibuat di di di sini. Jadi yang dikatakan dakwah sehingga nanti antum bisa tahu bisa memisahkan mana dakwah yang benar, mana dakwah yang salah, mana dakwah yang lurus, mana dakwah yang sesat. Mana dakwah yang mengantarkan manusia kepada Allah, mana dakwah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Antum bisa tahu dengan kaidah ini. Ini ulama yang menulis kaidah ini dengan dasar Quran dan Sunnah. Jadi yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk itibā meneladani Rasulullah SAW dan melarang dari berbuat bid'ah. Ini dakwah. Ini dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah yang hak, dakwah yang membawa manusia kepada kerana Allah, dakwah yang akan mengantarkan manusia ke sorga. Cuma ini disalahpahami oleh orang kalau kita mengajak manusia kepada tauhid. Melarang syirik, mengajak kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak kepada ketaatan, menjauhkan maksiat. Akan dituduh dakwah ini apa? Keras. Ini salah. Ini setan yang memberikan lakop-lakop dan gelaran ini setan yang memberikan. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang ingin manggil seorang ustadz yang dakwanya dakwah mengajak pada itiba, ustadz dakwanya jangan keras-keras. Lo emang di dakwah kenapa? Lempar dengan batu apa? Kok jangan keras-keras? Lo kalau disampaikan Al-Quran masa keras Quran? Kalau disampaikan sunnah masa keras sunnah? Kalau dijelaskan ini nggak boleh, ini syirik, ini beda. justru itu selamat kita dan itu bersyukur kepada Allah. Kok dibilang keras? Jadi yang nggak keras gimana? Dakwah cinta itu nggak keras. Ya rusak agama kalau seperti ini. Dan merusak dakwah. Justru mengajak itu jelas lurus. Nabi SAW nggak ada dakwah yang bermain-main nggak ada. Nabi ajak mereka kalian beriman, kalian akan masuk surga. Kalau kalian tidak beriman, Allah akan azab kalian semuanya. Makanya Nabi Nabi mengatakan, ini akhafu in asaitu rabbi azab yaumin adzim." Aku takut kalau aku durhaka kepada Allah, azab yang paling besar. Semua begitu. Nabi-nabi dan rasul Rasul Alaihi Wasallam mendakwakan dakwah kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah agar mereka mentauhidkan Allah. Kalau tidak, kalian akan diazab oleh Allah. Semua seperti itu. Mereka mendakwakan supaya umatnya mengimani. Kalau tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayatnya yang menjelaskan tentang masalah itu. Karena kalau kita lihat kebanyakan manusia ini fasik, kebanyakan manusia ini berbuat maksiat. Jadi harus jelas kita mendakwakan kepada umat ini supaya mereka paham tentang dakwah ini. Bab dakwah-dakwah para ambia wa rasul jelas itu. Seperti Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 59 Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 59 Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya faqala Nuh berkata, "Ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, beribadah kepada Allah. Tauhidkanlah Allah, enggak ada Tuhan, enggak ada ilah yang lain selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut sekalian azab di hari yang besar. Maksudnya hari hari kiamat. Jadi langsung mengancam kepada kaumnya. Kalau kalian nggak beriman, Allah akan akan azab kalian. Semua seperti itu. Jadi Ambiya wa Rasul, antum bisa lihat itu dalam surah Al-Arab ayat 59 dan seterusnya. Di situ disebutkan bagaimana nabi-nabi berdakwah mengingatkan umatnya supaya mereka mendakwakan dakwah tauhid. Justru dakwah tauhid dakwah yang benar. Justru dakwah tauhid ini dakwah yang kasih dan sayang kepada umatnya dakwah yang menjelaskan kepada manusia tentang bahaya syirik, dakwah yang menjelaskan tentang bahaya beda, justru ini dakwah yang sayang kepada umat. Antum lihat, Nabi Allah utus. Ini saya akan luruskan pemahaman yang salah ini dari sebagian dai dan sebagian kaum muslimin yang mengatakan kalau dakwah tauhid dakwah keras. Kalau dakwah yang sifatnya umum bertakwa kepada Allah, takwa ini dakwah yang lembek, dakwah yang lunak. Ya gimana umat akan paham? Sekarang takwa kepada Allah. Kalau nggak dijelaskan, umat paham nggak tentang tauhid? Nggak paham. Kalau saya mau bahas tentang takwa panjang pembahasan tentang takwa. Takwa yang paling inti mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu takwa. Takwa sekarang bermuamalah kepada manusia. Takwa. Sekarang kita bertakwa belum dalam muamalah kepada manusia, berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua. Ini takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah terhadap orang tua kamu. Bertakwa kepada Allah tentang istri kamu. Bertakwa kepada Allah tentang anak kamu. Bertakwa kepada Allah dalam muamalah kamu. Ini kalau kita bahas panjang tentang takwa ini. Cuma kalau kita lihat dalam khotib-khotib Jumat nggak bahas. Takwa kepada Allah nggak dijabarkan sehingga umat nggak pernah paham tentang takwa itu. Harus jelaskan. Jadi justru dengan kita menjelaskan dakwah tauhid ini, ini dakwah sayang. Antum lihat ayat bagaimana Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya. Dalam surah At-Taubah, antum lihat buka mushafnya. Di ayat 128 Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'mina raufur rahim." Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 128. Allah berfirman dalam surah 9 Dua ayat menjelang akhir dari surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum sungguh sungguh telah datang kepada kamu rasulun min anfusikum seorang rasul dari diri kamu azizun 'alaihi ma anittum sangat berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian harisun alaikum berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian bil mu'minina rauf rahim dan kepada orang beriman sangat kasih dan sayang anda perhatikan dan anda mencatat di sini di ayat ini Allah menyebutkan subhanahu wa taala telah datang kepada kamu seorang rasul yaitu yang dimaksud di sini Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam min anfusikum dari diri kalian. Maksudnya dari diri kalian itu maksudnya dari jenis manusia. Bukan malaikat. Yang kedua dari bangsa Arab. Yang dikenal oleh mereka, oleh orang orang Quraisy Mekah. Dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, azizun alaihi ma'anittum. Menyusahkan dia apa yang berat bagi beliau, apa yang menyusahkan kalian. Arti Nabi SAW itu tidak mau umatnya ini susah atau berat dalam melaksanakan syariat Islam ini. Nabi SAW nggak mau kalau umat Islam ini berat dalam melaksanakan syariat. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa agama ini yang dibawa oleh beliau agama yang mudah. Inna hadad dina yusrun. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah walan yushadad ahadun illa galabahu dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan dia pasti akan kalah nggak akan sanggup melaksanakannya maka kita wajib melaksanakan agama ini sesuai dengan syariat sesuai dengan contoh Nabi karena semuanya mudah nggak sulit semuanya mudah jangan memberat-beratkan diri jangan takalluf jangan takalluf jadi berat bagi beliau apa-apa yang menyusahkan kalian. Artinya beliau berusaha bagaimana beliau mendakwakan ini dengan mudah. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya di ayat 107. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian. Alam ah, rahmat. Datangnya Nabi Muhammad SAW diutus Nabi SAW rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya untuk manusia, untuk alam semesta, untuk orang-orang kafir, untuk binatang, untuk semuanya itu rahmat diutus Nabi Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, Innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku bagi kalian ini rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Rahmat. Nabi Muhammad SAW. Semua ajarannya mudah, nggak sulit. Semuanya mudah. Kemudian juga di tengah-tengah ayat puasa. Di tengah-tengah ayat puasa dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Mudah seluruh ajaran Islam tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja semua agama Islam ini mudah dan tidak ada sulit sama sekali. Kemudian yang keempat, harisun alaikum bahwa Nabi Muhammad SAW berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Jadi Nabi itu berusaha bagaimana umat dapat hidayah. Makanya begitu juga para dai ketika dia berdakwah, dia ingin yang mendengarkannya semua dapat hidayah. Bahkan didoakan oleh dia supaya mendapat hidayah. Dalam sholatnya, dan dia berdoa. Jangan lupa itu mendoakan juga kaum muslimin agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan sekedar yang penting saya asal nyampaikan, gak boleh dakwah asal-asalan, dakwah asal bunyi asbun, nggak boleh. Dakwah ini harus betul-betul apa yang disampaikan jelas dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Kemudian mengharapkan mereka yang mendengar dapat hidayah. Maka Nabi SAW mengharapkan umatnya dapat hidayah. Harisun alaikum. Dan Nabi berkemauan keras, juga untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada umatnya dunia maupun akhirat. Duniawi maupun ukhrawi. Jadi ketika Nabi menjelaskan kepada umat, Nabi berkeinginan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Para dai juga begitu. Ketika dia akan menyampaikan, dia sudah niatkan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Itu harus ada harisun alaikum. Kemudian yang kelima, bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum muslimin sangat kasih dan sayang. Justru kita sayang kepada umat dengan menjelaskan tauhid agar mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita jelaskan tentang bahaya kesyirikan agar mereka menjauhkan syirik. Saya tanya kepada antum, dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Kalau kita nggak menjelaskan kepada umat tentang bahaya kesyirikan dan contoh-contoh kesyirikan, mereka akan terus dalam perbuatan syirik. Kalau mereka terus dalam perbuatan syirik dan mati dalam syirik, diampuni nggak dosanya oleh Allah? Tidak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Kesian. Mestinya sebagai seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang habib, seorang ulama, seorang tuan guru, sayang kepada umatnya. Jelaskan yang hak itu hak yang batil itu batil. Yang tauhid itu tauhid. Yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah. Yang bid'ah itu bid'ah. Sehingga jelas bagi mereka jalan yang lurus. Dan juga jelas bagi mereka jalan yang sesat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ mujrimin. Demikianlah kami jelaskan kepada manusia supaya jelas jalannya orang-orang yang sesat dan orang-orang yang jahat itu. Jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Makanya kalau kita sayang pada umat jelaskan tauhid. Sekarang kita lihat banyak majelis taklim yang bertahun-tahun mereka ngaji di pondok bertahun-tahun, nggak tahu tentang tauhid, nggak tahu tentang makna la ilallah, nggak tahu tentang rukunnya, nggak tahu tentang syaratnya, nggak tahu tentang konsekuensinya. Mereka kerjakan selalu kesyirikan, bahkan mereka sering datang ke dukun, mereka piara jimat, totoyur, percaya kepada hari sial dan yang lainnya. Ini semua kesyirikan. Harus dijelaskan. Kalau enggak, si da'inya, si ustadznya dosa dan akan ditanya oleh Allah. Termasuk dia kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Berat azabnya bagi orang menyembunyikan ilmu. Antum lihat ayatnya tentang orang yang menyembunyikan ilmu kepada umat ini. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 159. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua di ayat 159. Dilihat ayatnya tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Bertahun-tahun dia dakwah nggak pernah menjelaskan tentang tauhid. Bertahun-tahun dia dakwah nggak pernah menjelaskan tentang syirik. Sampai mereka beralasan belum waktunya dijelaskan. Sampai kapan waktunya? Sampai ente mati dan umat mati. Sekarang jelaskan. Sekarang miftahu dakwah al-anbiya wa rasul, miftahnya kunci dakwah yang mereka mulai pada da, para nabi dan rasul. Mulai mereka dakwah dengan apa? Tauhid. Gak ada nabi memulai dakwahnya dengan ekonomi, dengan politik, dengan masalah fikih atau yang lain. Gak ada. Meskipun kondisi umat yang sangat rusak dan parah mereka tetap harus memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Gak ada istilah nunda oh nanti dulu, belum waktunya. Sekarang waktunya. Karena Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran. Untuk memulai dakwah dengan tauhid. Karena Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ane'budullah wa ijtanibut ta'bud Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya apa? An i'budullah. kalian semua beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tinggalkan tagut. Semua apa-apa yang disembah selain Allah, tinggalkan semuanya. Makanya ketika dia tidak menjelaskan kepada umat, dosanya dosa besar karena dia termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 159 dan di ayat 160 Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda" min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Sesudah kami jelaskan yang demikian kepada manusia dalam kitab, mereka itu yang menyembunyikannya, mereka yang menyembunyikannya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illa ladina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu dan mereka memperbaiki diri. Wa bayyanu dan mereka menjelaskan kepada umat faulaika atubu alaihim maka mereka itu aku akan terima taubatnya mereka wa ana tawwabur rahim dan aku adalah penerima taubat dan aku lah kasih dan sayang makanya di ayat 163-nya 163-nya Allah berfirman wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahman rahim dan ilah kamu, Tuhan kamu, Tuhan yang satu yaitu Allah. Tidak ilah yang berhak diberikan yang Allah dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dijelaskan tentang ayat ini oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Ketika membahas tentang ayat ini 159, 160, kemudian 163. Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di sini ada rahasia dalam ayat ini. Yaitu apa? Yang disembunyikan oleh mereka para dai dan para ustadz itu yang disembunyikan oleh para ulama itu tentang tauhid. Karena di ayat 63-nya Allah menjelaskan tentang tauhid yang mereka sembunyikan, yang mereka tidak dakwakan, yaitu tentang apa? Tentang tauhid. Makanya Allah sebutkan setelah masalah mereka menyembunyikan ilmu, Allah jelaskan tentang tauhid. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi mereka harus menjelaskan tentang tauhid karena ini yang pertama, itu yang asal. Dan itu yang dasar yang harus dijelaskan kepada umat. Kemudian selanjutnya, Allah berfirman dalam surah Fusilat. untuk melihat di halaman 618 ayatnya surah Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, kebajikan dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Surah Fusilat surah 41 ayat 33. Para mufassirin ahli tafsir menjelaskan tentang ayat ini ada tiga makna. Yang pertama ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang paling baik perkataannya Nabi Muhammad SAW. Yang paling baik dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan dan beliau melakukan amal-amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ahli tafsir, yang kedua maknanya yaitu ayat ini turun kepada orang-orang yang azan, muadzinin, muadzin karena muadzin mengajak manusia untuk sholat. Hayya 'ala shalah, hayya 'al falah. Dan mereka mengamalkan ikut sholat. Itu yang kedua makna tafsir dari ayat ini. Yang ketiga umum yang dipegang oleh para ahli tafsir yang ketiga umum Ayat ini berkaitan dengan semuanya. Berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan orang yang azan dan berkaitan yang paling penting lagi berkaitan dengan dakwah. Itu tidak ada perkataan yang paling baik, yang paling mulia, melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia mencontohkan, dia melakukan amal soleh. Si dai ini di samping dia mengajak manusia Allah, dia juga jadi contoh. Dengan apa? Dengan bukti melakukan amal-amal soleh. Wa amina solehan. Wakala inna muslimin. Saya termasuk orang Islam. Artinya saya orang yang tunduk berserah diri. Karena para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam mereka adalah awal mukminin dan mereka awal muslimin yang pertama kali yang berserah diri kepada Allah, yang pertama kali beriman menjadi contoh teladan bagi bagi umatnya. Seorang dai dia juga jadi teladan bagi bagi murid-muridnya dan bagi umatnya. Dalam melaksanakan apa? Dalam melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, melaksanakan amal-amal soleh. Sekarang dia mengajak orang untuk sholat berjamaah. Jadi contoh dia, si dai-nya, si kiainya harus sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kan kalau kita lihat, anda bisa lihat ya, di sebagian tempat, di sebagian pondok, adik kemudian azan di pondok itu, muridnya semua sholat, kiainya sholat di mana? Di rumah. Ini terjadi yang seperti ini. Anda bisa lihat di mana-mana. Itu masuk ke pondok-pondok dia. Gak boleh. Dia harus jadi contoh. Dia mengajak orang kepada kebaikan, menganjurkan orang sholat berjamaah, wa amila salih. Dia juga beramal soleh. Jadi teladan. Dia juga sholat berjamaah di, di masjid. Dan yang lainnya, ini salah contoh. Yang lain yang paling mendasar lagi, dia mentauhidkan Allah. Melarang orang berbuat syirik. Melarang orang untuk menyembah kubur. Melarang orang untuk meminta kepada selain Allah. Larang. Syirik ini dosa besar yang paling. Larang umat dari mereka datang ke dukun-dukun, ke orang pintar, paranormal. Larang mereka dari percaya kepada hari sial, bulan sial, atau tanggal sial. Larang mereka dari memakai jimat dan yang lainnya. Itu harus jelaskan kepada mereka. Harus. Kalau enggak mereka nggak akan tahu tentang Islam, nggak akan tahu tentang tauhid. Jadi harus jelaskan para dai tentang tauhid dan juga larang mereka dari berbuat syirik. Sekarang waktunya, nggak bisa ditunda. Justru ini dakwah, dakwah tauhid, dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena apa? Yang menciptakan seluruh alam semesta manusia adalah Allah SWT. Yang memerintahkan untuk mendawakan dakwah tauhid siapa? Allah SWT. Allah tahu tentang fitrah manusia. Justru itu yang pertama yang harus masuk. Dan nggak ada bagi manusia kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan bagi manusia nggak akan dapat kecuali kalau mereka mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya uh, Iqathatul lahfan min Masaidi syaitan. Nggak akan ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali mereka mentauhidkan Allah. Maka itu jelas. Kemudian sekarang kita masuk yang pertama tentang dakwah yang hak. Harus dengan bekal ilmu syar'i. Dakwah ini harus dengan bekal ilmu syar'i. Karena banyak sekarang ini orang berdakwah nggak punya ilmu. Yang saya sebutkan tadi as bun asal bunyi. Bahkan ada dai-dai jadi-jadian. Dai karbitan. Gak boleh. Dasar harus ilmu dalam berdakwah. Yang nggak punya ilmu nggak boleh masuk. Ini dakwah ini mulia jalannya para nabi, jalannya para rasul alaihi musallatu wassalam. Sesungguhnya orang perhatikan perjalanan para ulama ahli hadis pada masa-masa yang lewat, dia akan melihat bahwa mereka mengikuti metode yang sama dalam berdakwah menunjuk kepada Allah di atas cahaya dan basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf surah 12 ayat 8. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, masuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Yaitu metode yang meliputi ilmu belajar dan mengajar. Karena sungguhnya apabila dakwah menuju kepada Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah bahkan demi sempurna dakwah haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini dijelaskan oleh Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi ketika orang memulai dakwah harus dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu apa di sini? Ilmu syar'i. Quran dan sunnah. Sekarang banyak orang-orang yang dia insinyur atau dokter Andes atau dokter atau yang lain. Yang dia nggak punya ilmu syar'i sama sekali. Karena pinter ngomong, pinter ngomong, pinter retorika, dakwah dia. Apa dasarnya, apa bekalnya? Nggak boleh diperdakwah kalau nggak punya ilmu. Nggak boleh nggak berhak untuk masuk di medan dakwah seorang berilmu. Harus dengan ilmu. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Di sini Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakan ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basira dengan dasar ilmu dan keyakinan. Dakwah harus dengan ilmu dan keyakinan. Anak wanita bani aku dan orang menyukai aku. Wa subhanallah wa man musyrikin. Masuci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Syarat seorang berdakwah harus dengan ilmu dan paham tentang ilmu syar'i. Artinya bukan dengan ilmu aja loh. Harus paham dia. Harus paham tentang apa yang disampaikan. Jadi syarat seorang berdakwah harus dengan ilmu dan paham tentang ilmu syar'i yang dengan itu dapat mengajak umat kepada agama Islam yang benar. Jadi saya masukkan di poin ini, di poin 82 tentang dakwah, setelah dibahas tentang apa? Tentang dasar-dasar ilmu di awal ini, tentang prinsip beragama, tentang akidah, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman. Udah sudah dibahas baru tentang dakwah. Baru dia berdakwah. Bukan dia nggak punya ilmu berdakwah nggak boleh. Metode ilmiah dibangun dari tiga dasar. Yang pertama ilmu, yaitu mengetahui kebenaran. Yang kedua dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Yang ketiga istiqomah di atas kebenaran. Ini tiga dasar. Tapi kalau untuk mau catat fawaidnya, ayat ini ada delapan ini. Ada sembilan. Untuk mencatat fawaid dari surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Untuk mencatat fawaidnya. Yang pertama, yang pertama, fawaid dari surah Yusuf ayat 8, dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini dilihat dari tafsirnya ayat ini. Dari tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud dengan ayat ini pertama kali tentang la ilallah. Yang kedua, seorang dai atau seorang ustadz wajib mempunyai basirah. Seorang dai atau ustadz wajib mempunyai basirah. Maksudnya ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarangnya. Setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Jadi ketika dia berdakwah dia harus mengetahui yang didakwakannya apa. Jadi bukan asal ngomong, bukan asal asal menyampaikan bukan, tapi dia tahu yang didakwakan. Kemudian juga dia tahu ya apa yang dilarang. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak umat manusia kepada kepentingan pribadi. koma hizb. Hizb ini yaitu golongan atau partai atau ormas atau yang lainnya. Atau mazhab dan lainnya. Saya ulangi, faedah yang keempat dari ayat ini, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak manu, manusia atau umat manusia kepada kepentingan pribadi koma hizab atau golongan atau partai atau mazhab dan lainnya. Jadi nggak boleh orang berdakwah mengajak kepada kepentingan pribadi, nggak boleh. Mengajak umat untuk mengagungkan dia atau untuk bayiat kepada dia nggak boleh. Atau kepada golongan atau kepada partai nggak boleh. Dan juga nggak boleh kepada mazhab dan lain-lain nggak boleh. Dia wajib berdakwah mengajak manusia kepada Allah agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak pada agama Islam yang hak ini, agar mereka mengamalkan dan mereka selamat dunia akhirat. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah. Kalau di kitab tauhid disebutkan at-tanbih al-ikhlas, peringatan terhadap ikhlas. Bab di sini disebutkan ad'u ila Allah. Kalimat ad'u ila Allah mengajak mereka Allah menunjukkan kepada keikhlasan. Dia wajib ikhlas dalam berdakwah. Lanjutannya, seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Titik. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, koma kepemimpinan, ataupun pujian dari manusia. Saya ulangi, seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, koma kepemimpinan, ataupun pujian dari manusia atau yang lainnya. Jadi dakwah ini harus jelas. Nggak boleh dia mengharapkan keduniaan nggak boleh. Dia harus semuanya karena Allah. Nggak boleh mengharapkan upah dari manusia. Ingat para ambia warusul yang Allah sebutkan dalam surah Syuara. Semua mengatakan Ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah dari kalian dari dakwahku ini. Nggak mengharapkan harta dari dakwah ini. Sesungguhnya ganjaranku ditanggung oleh Allah SWT. Seorang berdakwah dia mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan upah dari manusia, bukan harta dari manusia. Gak boleh juga mengharapkan kepemimpinan atau pujian atau sanjungan dari manusia. Didakwakan harus ikhlas karena Allah. Makanya ketika dia berangkat, yang nuntut ilmunya dia harus ikhlas karena Allah, niatnya mau belajar. Yang Sidai juga niatnya karena Allah untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini. Bukan mengharapkan sesuatu, bukan. Bukan. Jadi harus jelas ini. Ini tanbih al ikhlas dalam berdakwah. Ini penting, ini dasar nih. Diterimanya seluruh amal. Kalau udah mengharapkan uang, mengharapkan amplop atau yang lainnya, kesian Nggak dapat apa-apa nanti dia. Tujuannya harus ikhlas karena Allah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab disebutkan ala basiratin ana wa man Kalimat ana wa man kata Ibnu Qayyim itu menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu majma'in. Jadi kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salat. Yang ketujuh, yang ketujuh wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Sebab di sini ada kalimat di ayat ini wa subhanallah, maha suci Allah. Kita wajib mensucikan Allah dalam dakwah. Menetapkan semua nama dan sifat Allah. Dan juga kita mengingkari dan meniadakan semua sifat-sifat yang kurang. Contohnya apa? Kalau ada menanyakan contohnya. Seperti contoh Allah menyebutkan dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini sifat kurang bagi Allah. Kalau Allah punya istri, sifat kurang bagi Allah. Allah nggak punya istri, Allah nggak punya anak, dan Allah tidak dilahirkan. Allah juga menyebutkan dalam surah, dalam ayat kursi, la ta sinatun wala naum. Ini sifat kurang. Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya dan Allah tidak pernah tidur selama-lamanya azali wa abadi. Allah menciptakan makhluk seluruhnya ini dan Allah mengurus seluruhnya dan Allah setiap hari dalam urusan ulayyumin wa fisyan. Allah nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Wa ma min lugub. Dan kami nggak pernah capek, lelah letih nggak pernah Allah. Jadi semua sifat kurang itu harus dihilangkan bagi Allah. Seperti Nabi ketika menyebutkan tentang Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah pice. Warabbukum laisa bi'awar kata Nabi SAW. Dan Rob kamu tidak pice, tidak buta sebelah. Sempurna Allah SWT. Makanya kita wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Kemudian yang kedelapan, kita harus barok berlepas diri dari kaum musyrikin wa ma ana minal musyrikin wa ma ana musyrikin artinya kita harus barok kita wajib barok dari kaum musyrikin di roba kita wajib barok barok itu berlepas dari kaum musyrikin nggak boleh membela kaum musyrikin nggak boleh mendukung kaum musyrikin atau kafirin nggak boleh membantu mereka nggak boleh Gak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin. Gak boleh selama-lamanya gak boleh. Kita harus barok dengan kaum musyrikin. Kalimat barok kepada kaum musyrikin tidak menunjukkan kita zalim mereka. Tidak. Gak boleh kita mengambil haknya. Gak boleh juga memukul mereka. Gak boleh juga membunuh mereka. Gak boleh membunuh orang kafir. Kecuali dalam peperangan jihad. Perhatikan itu. Barok kita melepas diri mereka. Kita gak mencintai mereka gak nggak boleh mencintai orang-orang kafir. gak boleh tapi tetap mengajak mereka mendakwakan mereka dengan cara yang baik tetap seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam berlepas dari Firaun tapi tetap mendakwakan Firaun mendakwakan dengan cara yang baik yang kesembilan yang terakhir faedah yang kesembilan dari ayat ini orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah namun wajib baginya menjauhi orang-orang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah. Koma, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Jadi orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Ya, ini kalimat dari kalimat la ilallah. Bab la ilallah itu ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi, yang kedua isbat. La ilallah artinya yang pertama nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita di samping mentauhidkan Allah, kita juga menjauhi orang yang berbuat syirik. Betul kita nggak beribadah kepada selain Allah, nggak berbuat syirik. Tapi kita harus menjauh dari orang yang berbuat syirik supaya kita nggak seperti mereka. Karena Nabi juga menyebutkan nggak boleh kita menjadikan sahabat kita kecuali orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, La tusahib illa mu'minan walayakuta'amaka illa Jangan kalian bersahabat dengan orang yang beriman saja dan jangan kalian bergaul, eh, jangan jangan makan makanan kalian makan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mencari orang yang beriman dalam kita eh, dalam kita bergaul ini. Khusus orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Ya sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada hari ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Baru sampai halaman 619. Ya. Ini penting karena ini kaitan dengan dakwah. Pembahasannya penting berkaitan dengan dakwah. Ya kalau ada yang mau tanya silahkan yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak, wallahu alam bisawab. Bagaimana kelak di akhirat bagi orang atau suami yang mengatakan keluarganya dengan yang syar'i, tapi keluarganya nggak mau, ya kewajiban itu bebas. Kalau dia sudah terus mengingatkan, mendakwakan keluarganya, itu sudah selesai kewajibannya dia. Tapi dia harus maksimal. Ini usahakan pertanyaan yang kaitan dengan materi. Tadi disebutkan kita tidak boleh meninggalkan keluarga atau dakwah sampai kita tidak mendapatkan nafkah. Bagaimana kalau kita keluar dari pekerjaan karena pekerjaan itu riba? Ya kalau ini kan haram jelas. Kalau pekerjaan yang jelas haram, syubhat ya harus keluar. Kalau enggak masa kita mau makan riba tiap hari? Masa kita mau makan barang yang haram tiap hari? Enggak boleh. Bab Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman Nabi bersabda kullu jasadin nabata min suhtin fannaru ulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka neraka, neraka lebih patut. Masa kita memberikan yang haram kepada istri kita, anak kita nggak boleh. Harus keluar dari pekerjaan yang memang jelas itu haram atau jelas di situ oh, zatnya haram atau perbuatan itu menurut penjelasan nas Quran dan Sunnah haram, tinggalkan. Seperti riba, bunga bank segala macam atau di bank-bank yang konvensional jelas itu nggak boleh kita. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang haram masih banyak lagi. Kalau dibandingkan yang halal masih lebih baik yang halal. Ribuan pekerjaan yang halal, yang haram hanya sedikit. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan. Mohon kepada Allah dan azam dan jelaskan kepada istri juga bahwa kita harus tinggalkan. Kita nggak boleh makan yang haram. Memang setelah kita tinggalkan ada cobaan ujian sedikit, tapi insya Allah kebaikannya banyak sampai hari kiamat. Bagaimana kita sholat? Apakah tadi disebutkan tentang masalah sholat? Kita sholat di masjid yang sunnah, yang tumanina, atau sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita, tapi nggak tumanina. Ya jelas kita cari yang tumanina karena tumanina termasuk rukun rukun sholat.